yukngaji.net, kumpulan ceramah dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat filah rahimakumullah. Jumpa lagi di yukmengaji.net pada sesi kajian buku 99 tanya jawab perkara salat karya atau yang disusun oleh guru kita Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Baiklah sahabat filah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pada pertanyaan yang kedelapan. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan tentang meluruskan soft. Ya. Bagaimanakah cara meluruskan soft? Nah, ini sering kita dengar ketika kita sedang sholat itu imam selalu mengingatkan ah, dengan mengucapkan sawu sufufakum istawu wa'itadilu luruskan dan rapatkan softnya karena lurus dan rapat soft bagian dari kesempurnaan sholat dan lain sebagainya insyaallah kita akan bahas uh, uh, tema tersebut ya Bagaimanakah cara meluruskan saf? Ah, jawabannya ini eh, Ustadz Abdul Samad langsung menjawab dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Akimu sufufakum fa inni arakum min wara'in dhahri. Wa kana ahaduna Yulziku man kibahu biman kibi sahibihi wa qadamahu bi artinya dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda luruskanlah saf barisan kamu sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku salah seorang salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya kakinya dengan kaki sahabatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya ulangi lagi terjemahannya dari Anas dari Anas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Luruskan saf atau barisan kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku." Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, kemudian kakinya dengan kaki sahabatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rapat dan putusnya saf bukan hanya sekedar barisan salat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasala saffan, wasalahu Allahu wa man qata'a saffan, qata'ahu Allahu azza wa jalla." Artinya, siapa yang menyambung soft, maka Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungan dengannya dan siapa yang memutuskan soft, maka Allah memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan Hakim. Selanjutnya, soft juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن البراء ابن عازف عن البراء ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى من ناحية إلى ناحية من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal dari Barra bin Azib ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memeriksa celah-celah saf dari satu sisi ke sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dada dan bahu kami seraya mengatakan atau seraya berkata dengan jangan sampai jangan sampai tidak lurus menyebabkan hati kamu berselisih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Maka solawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah limpahan rahmat dan ridhonya. Maka solawat dari malaikat adalah permohonan ampunan. Ini masih berkaitan dengan soft ya, teman-teman semuanya untuk pertanyaan yang kesembilan. Bagaimanakah posisi soft anak kecil? Nah, jawabannya di sini langsung dijawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi ummu Sulaim khalfana yang artinya dari Anas bin Malik yang berkata saya sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Kami di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Komentar Al Hafiz Ibnu Hajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, kata beliau, Wakia qiyamus sabi sofan wa ta'khirun nisa'i an sufufir rijal Wakia mul mar'ah Sofan, wahdaha idza lam yakun ma'aha imra'atun ghairuha Anak kecil bersama laki-laki balik berada satu sof. Perempuan berada di belakang sof laki-laki. Perempuan berdiri satu sof sendirian jika tidak ada perempuan lain bersamanya. Akan tetapi, jika dikhawatirkan anak kecil tersebut tidak suci, maka diposisikan pada saf di belakang lelaki balik. Sebagaimana ini dari kitab aslinya ya, dari kitab aslinya kan saya bacakan ini eh, gundul ya atau tidak ada harokatnya saya akan mencoba untuk membacanya jika terdapat kekeliruan atau kesalahan mohon mungkin para pendengar atau para sahabat villa sekalian yang melihat video ini bisa uh, membenarkan dengan berkomentar di bawah video ini. Saya mulai. Annal afdala huwa annal atfal yasifuna khalfar rijal atau yasifuna khalfar rijal ولكن إذا خشي منهم إشغال المصلين أو لم يكتمل صف الرجال فليصفوا مع الرجال وليس في ذلك قطع للصفوف إذا كانوا مميزين مطهر إذا كانوا مميزين متطهرين واحتمال كونهم غير متطهرين بعيد وينبغي للإمام أن ينبه الأطفال إلى صفة الطهارة والصلاة والآداب التي تجب مراعاتها في المسجد والله أعلم. yang artinya sebaiknya saf anak-anak diposisikan di belakang saf laki-laki yang telah balik akan tetapi jika dikhawatirkan mereka mengganggu orang yang sholat atau saf laki-laki balik tidak sempurna maka anak-anak itu satu saf dengan saf laki-laki balik. Itu tidak memutuskan saf jika mereka telah memayis dan suci. Kemungkinan mereka tidak suci sangat jauh. Imam mesti mengingatkan anak-anak tentang kesucian, solat dan adab yang mesti dijaga di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang berkaitan tentang soft ya soft jamaah sholat kemudian juga posisi soft anak kecil mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri wallahul muwaffiq ila qomitorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh